Kita lanjutkan kajian kitab Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid sampai pada bab minasyirki an yastaghitha bighairillah atau yad'u ghairahu. Bab termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berkata musannif wa huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, babun min asyriki an yastaghitha bighairillah aw yad'u ghairahu. Disebutkan dalam syarahnya oleh Syekhul Islam rahimahullah, al-istighatsah hiya talabul ghaus. Al-istighatsah adalah meminta al-ghaus. Sedangkan al-ghaus adalah izalatus syiddah. Menghilangkan kesusahan-kesusahan. Menghilangkan kesulitan-kesulitan. Seperti istinsar, talabun nasr. Isti'anah, talabul aun. Maka istighathah, talabul ghaus. <laughs> Talab al-ghaus. <laughs> dan biasa diucapkan dengan kalimat aghithna atau yang semana dengan itu. Wa qala ghayruhu berkata yang lainnya al farqu bainal istighatsah wad du'a. Apa perbedaannya antara istighatsah dengan doa? Qala wal farqu bainal istighatsah wad du'a an al istighatsah la takunu illa min al makrub. Perbedaannya hanya kalau istighatsah mesti terucap atau keluar dari seorang yang mendapatkan kesusahan. Kalau doa lebih am. Doa a'ammu min istighatsah, lebih umum. Orang meminta kepada Allah apa saja dalam keadaan apapun dikatakan berdoa. Tetapi kalau dalam kesulitan, dalam kesusahan kemudian memohon pada Allah, itu namanya istighatha Meminta dihilangkan kesusahannya. Meminta untuk diberi jalan keluar dari kesusahannya. Ini dikatakan istighatha Berarti apa perbedaannya istighatha dengan doa? Doa a'ammu minal istighatha Doa lebih umum daripada istighatha istighatha khusus pada mereka-mereka yang tertimpa kesusahan dan kesulitan. Li'annahu yakunu minal makrubi wa ghairuh. Adapun doa lebih umum karena dia terucap dari orang yang terkena musibah ataupun tidak. Adapun istighatsah hanya khusus pada mereka-mereka yang terkena kesusahan. Fa'atfu dua 'ala istighatsah min 'atfi ami 'ala al-khass. Maka digandengkannya doa setelah istighatsah ini menggandengkan sesuatu yang umum pada yang khusus dan itu sering dalam bahasa Arab. Yang khusus dulu disebutkan baru kemudian yang umum. Istighatha adalah syirik dan juga doa. Artinya doa orang kesusahan kepada selain Allah itu syirik dan juga doa-doa yang selainnya seluruhnya sama seperti ketika menyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Salatku, sembelihanku, dan hidupku dan matiku. Dalam hidup ada salat, ada ibadah. Barakallahu fikum. Yang khusus dulu salat, sembelihan, baru kemudian yang umum, hidupku seluruhnya. Dan ini sering demikian dalam bahasa Arab. Disebut yang khusus dulu kemudian yang am. Atful am alal khas menggandengkan di belakang yang umum setelah yang khusus apa fungsinya fungsinya doa kepada selain Allah adalah syirik apalagi doa ul makruh apalagi doa ul makruh hidupku seluruhnya untuk Allah khususnya salatku ibadahku sembelihanku demikian atful am alal khas Qauluhu aw yad'u ghairahu Ketahuilah anna du'a naw'an dan juga berdoa kepada selain Allah dikatakan syirik. Ketahuilah bahwa yang namanya doa ada dua macam. Ada doa ibadah dan ada doa masalah. Wa yuradu bihi fil Qur'ani hadha taratan wa hadha taratan Sedangkan dalam Al-Quran kalimat doa kadang-kadang dimaksud doa masalah, kadang-kadang dimaksud doa ibadah. Kadang-kadang ini taratan, kadang-kadang itu taratan. Apa perbedaan doa masalah dengan doa ibadah? Doa masalah meminta. Kalau doa ibadah menyeru. Sehingga barakallahu fikum Kadang-kadang kalimat yad'un dalam Al-Quran kadang diterjemahkan menyeru, kadang diterjemahkan dengan berdoa. Karena memang ada dua makna dari doa. Bisa doa masalah, bisa doa ibadah. Seorang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan menyanjungnya, memujinya, membesarkannya, dikatakan mereka yad'un Allah menyeru Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyeru selain Allah, maka dia jatuh dalam kesyirikan-kesyirikan. Artinya siapa yang beribadah pada selain Allah. Tetapi kadang-kadang maknanya wa man yad'u Allah siapa yang meminta berdoa kepada selain Allah. Fadu'aul mas'alah huwa talabu ma yanfa'ad da'i Doa masalah adalah meminta untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, yang bermanfaat. Min jalbi naf'in au kasfi dhurrin apakah menarik manfaat atau menghindarkan madarat itu semua doa masalah. Walihada ankara Allah ala man yad'u ahadan min dunihi oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang menyeru, yang berdoa, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Allah mengingkarinya. Mengingkari mereka mereka yang meminta kepada selain Allah. Mimman la yamliku darran wala naf'an. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka-mereka yang selain Allah la yamliku tidak memiliki naf'an wala darran. Tidak memiliki manfaat, tidak memiliki madarat. Artinya tidak bisa memberikan apa yang diminta. Min jalbi naf'in au daf'i durrin. Nggak bisa mendapatkan atau nggak bisa meminta manfaat atau meminta untuk dihindarkan dari madarat nggak bisa. Kenapa? Karena selain Allah la yamliku naf'an wala darra. Sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a. Wallahu huwas samiul alim." Katakan pada mereka, "Apakah kalian beribadah kepada selain Allah yang tidak memiliki naf'an wala darran, yang tidak memiliki manfaat untuk kalian dan tidak pula bisa menentukan madarat Dan Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Atau ayat lain Allah katakan, Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين kata Allah قل katakan apakah kami akan meminta kepada selain Allah apa-apa yang tidak mungkin memberikan manfaat kepada kami dan tidak bisa pula menentukan madarat untuk kami. Dan kemudian kami dikembalikan, dipalingkan di bawah kaki-kaki kami. Setelah tadinya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kami seperti seseorang yang diseret oleh syaitan di muka bumi dalam keadaan bingung yang memiliki sahabat-sahabat yang mengajak kepada huda i'tina datanglah datanglah Qul inna hudallahi wal huda katakan yang namanya hudallah itulah yang benar-benar huda Wa umirna linuslima lirabbil alamin dan kita diperintahkan untuk pasrah menyerah kepada Rabbul alamin. Asyahid min hadil ayah adalah kalimat Anad'u, apakah kami meminta kepada selain Allah yang ma la yanfa'una wa la yadurruna? Apakah kita akan berdoa meminta kepada selain Allah yang tidak mungkin memberi? Tidak mungkin memberi karena tidak memiliki. Faqidu syai' la yu'ti. Faqidu syai' la yu'ti. Yang tidak punya nggak akan bisa memberi. Maka Nabi menyatakan pada mereka, apakah kami akan menyeru selain Allah apa-apa yang tidak memiliki kebaikan-kebaikan untuk kami dan tidak memiliki madarat-madarat? Ngapain? Mau minta manfaat mereka nggak punya, mau minta dihindarkan madarat mereka bukan penentu. Karena Ini doa masalah. Atau ayat lain ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين jangan kalian berdoa kepada selain Allah yang gak akan memberikan manfaat kepadamu dan gak akan memberikan madarat kalau engkau lakukan juga berarti engkau orang-orang zalim innaka idan minul zalimin. Berarti engkau termasuk orang-orang yang zalim. Ini juga sama. Doa masalah. Karena dikaitkannya dengan kepemilikan. Siapa yang berdoa pada selain Allah. Yang tidak memiliki. <coughs> Artinya maknanya meminta. Siapa yang meminta kepada selain Allah. Apa-apa yang tidak memiliki manfaat wala madarat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Fakullu دعاء ibadah mustalzimun li المسألة masalah. Wa kullu du'a masalah mutadamminun li ibadah. Tetapi dua doa tadi, doa yang bermakna meminta dan doa yang bermakna beribadah, kedua-duanya memiliki keterkaitan erat. Doa masalah, kata Syekh Islam rahimahullah, doa ibadah memiliki konsekuensi doa masalah. Saya beribadah kepada Allah saja. Artinya doa apa ini? Doa ibadah. Ana ad'u ad'ullah wahdahu. Ya. Konsekuensinya memintanya pun pada Allah. Iya kan? Kalau seorang beribadah pada Allah, konsekuensinya dia meminta pun harus kepada Allah. Berdoanya harus kepada Allah. Berarti doa ibadah memiliki konsekuensi doaul masalah. Sekarang sebaliknya. Wa doa masalah sedangkan doa masalah doa yang bermakna meminta itu terkandung di dalamnya bentuk ibadah. Karena yang namanya doa itu ibadah. Ad-doa wal ibadah. Yang namanya doa itu sendiri itu ibadah. Saya ulangi ucapan Syekhul Islam rahimahullah. Doa ibadah mustalzimun li doa masalah. Wa kullu doa masalah mutadamminun li doa ibadah. Yang kalau diterjemahkan kurang lebih bermakna bahwa doa ibadah memiliki konsekuensi doa masalah. Kalau seorang sudah menegakkan ibadah pada Allah, ana ad'u Allah wahda. Aku hanya beribadah pada Allah. Berarti konsekuensinya meminta pun kepada Allah, berdoanya kepada Allah. Doa masalah terkandung di dalamnya. Sekarang sebaliknya, wa doa masalah, sedangkan doa masalah dia terkandung di dalamnya ibadah. Karena doa masalah itu salah satu dari bentuk-bentuk ibadah. Memuji Allah ibadah, berzikir pada Allah ibadah, mengamalkan perintahnya menjauhi larangannya juga ibadah Meminta kepadanya juga ibadah. Berarti doa masalah terkandung di dalamnya bentuk ibadah. Barakallahu fikum. Maka doa masalah mutadamminun li du'ail ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Kata Allah, Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Kira-kira terjemahannya serulah atau mentalah. Untuk menerjemahkannya harus tahu dulu. Ini doa masalah atau doa ibadah. Kalau doa masalah, mintalah. Kalau doa ibadah, serulah. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang lebih aam di sini adalah ud'u bermakna serulah Allah. Ya, ini ketika berzikir, ketika berdoa, ketika lebih umum. Doa termasuk di dalamnya, zikir termasuk di dalamnya, memuji, menyanjung dan seterusnya. Dalam keadaan tadarru'an wa khufiyah. Dengan merendah, dengan lirih, tidak dengan suara yang keras. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Karena Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas sehingga ketika para sahabat ketika itu menyeru Allah dengan suara yang keras. Maka Nabi mengingatkan mereka, "Irba'u ala anfusikum. Innakum la tad'una al-asamma wal ghaiba." Tenanglah, tenangkan diri kalian, tenangkan diri kalian. Kalian tidak sedang menyeru yang tuli, tidak. Kalian tidak sedang menyeru yang tidak ada. Allah ada dan Allah tidak tuli. Maka nggak perlu keras-keras, nggak perlu menjerit-jerit. Atau ayat lain Allah katakan, "Qul ara'aitakum in atakum 'adzabullahi aw atatkum as-sa'ah أغير الله تدعون إن كنتم صادقين katakan Bagaimana pendapat kalian? jika datang kepada kalian azab dari Allah Subhanahu wa taala atau datang kepada kalian saah hari kiamat, siapa yang kalian seru? Baik. Kira-kira di sini terjemahannya apa? Tad'un. Siapa yang kalian minta atau siapa yang kalian seru? Ketika datang hari kiamat atau turun azab. Biasanya manusia menyeru Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dalam bentuk doa. Berdoa juga tetapi juga meminta ampun ya Allah ampunilah aku jangan adab aku kan begitu ya. beristighfar juga menyesali juga dan segala macam ibadah-ibadah yang lain ya. maka diterjemahkan menyeru ya, bukan meminta kalau datang azab atau datang hari kiamat siapa yang kalian seru in kuntum sadiqin بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون bahkan kepadanya lah kalian menyeru dan niscaya Allah akan menyingkapkan apa yang kalian khawatir kepadanya kalau Allah kehendaki dan kalian lupa pada apa yang kalian sekutukan lupa pada apa yang kalian sekutukan. Yang tadinya menyembah berhala, yang tadinya menyembah Latta dan Uzza, yang tadinya mengandalkan ini dan itu. Ketika datang hari kiamat, tidak ada yang memanggil berhala-berhalanya atau memanggil makhluk-makhluk, tidak ada. Semuanya menyatakan, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Allah. Mereka semua nyeru Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ampunilah kami. Ya Allah maafkanlah kami. Ya Allah jangan siksa kami, jangan adab kami. Khamilina azakumullah kaum muslimin yang sahur mati dan itu menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menyingkapkan kedahsyatan hari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya sadar di hati kecil mereka bahwa nggak ada yang bisa berkuasa mutlak kecuali Allah. Adapun yang mereka seru balla anhum maka nu ya'budun. Balla anhum hilang dari mereka apa yang mereka sembah Berhalanya hancur, kuburan keramatnya hancur, semuanya hancur. Menyuruh siapa? Si fulan wa'alan masing-masing berlarian memikirkan diri mereka sendiri. Memanggil siapa? Memanggil siapa? Tidak ada yang bisa mereka seru, nggak ada yang bisa mereka panggil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bal iyyahu tad'un bahkan nanti niscaya kalian akan menyeru Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat lain Allah katakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada bahwasanya masjid ini milik Allah maka jangan kalian tad'u jangan kalian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian berdoa bersama Allah ilah yang lain. Doa yang mana? Doa masalah atau doa ibadah? Doa ibadah. Karena bicara tentang masjid. Masjid bukan hanya tempat doa. Tempat doa, ibadah, salat, dikir, dan segala macam. Ibadah di dalamnya. Maka dikatakan bahwa masjid-masjid ini milik Allah. Maka janganlah kalian menyeru bersama Allah ilah yang lain. Jangan kalian menyeru bersama Allah ilah yang lain. Masjid milik Allah menyerunya selain Allah. Yang diagungkan, dibesarkan selain Allah. Ini keterlaluan. Waqala dan juga Allah berfirman, له دعوة الحق والذين يدعون min dunihi la يستجيبون lahum." لا يستجيب لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال baginya dakwatul hak dakwah yang hak adalah miliknya haknya hak Allah Subhanahu wa taala walladzina yad'una min dunih adapun mereka-mereka yang berdoa kepada selainnya maka semua selain Allah enggak akan bisa memberikan istijabah nggak akan bisa mengabulkan apa yang mereka harapkan sedikit pun kecuali suti Sutikafai kecuali orang yang membuka telapak tangannya ke air untuk bisa sampai ke mulutnya begitu sampai ke mulutnya wa ma huwa bibalighi enggak akan sampai ke mulutnya wa ma du'ul kafirina illa fi dalal maka tidaklah doanya orang kafir kecuali sesat apa terjemahannya? Ya. Doanya orang-orang kafir tidak lain kecuali kesesatan. Dan apa makna lahu da'watul haq? Doa yang mana? Ya. Ibadah. Ya. Doa ibadah. Bahwa ibadah hanya milik Allah itu maknanya. Dan juga yang terakhir dikatakan dan ibadahnya orang-orang kafir fi dalal dalam kesesatan. Wa amthalu hadza fil Qur'ani Wa hadza fil Qur'an fi du'ail mas'alah akthar min an yuhsar dan juga permisalan-permisalan yang seperti ini dalam doa masalah lebih banyak yang lebih banyak dari apa yang sudah disebutkan. Doa-doa tadi mengandung doa masalah dan terdalamnya terkandung doa ibadah ini sekian banyaknya barakallahu fikum. Wa huwa mutadammin doa ibadah dan semuanya terkandung di dalamnya doa ibadah. Saya ulangi ucapan beliau. Wa amsalu hadza fil Quran dan permisalan yang seperti dalam Quran doa masalah sangat banyak. Lebih dari apa yang sudah dikumpulkan. Wa huwa mutadammin doa al-ibadah dan terkandung dalamnya doa ibadah. Lianna sa'il akhlasa su'alahu lillah karena si peminta mengikhlaskan permintaannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa min afdalil ibadat dan demikian barakallahu fikum merupakan afdalul ibadat, setinggi-tinggi ibadah. Wa kadzalika dzakir lillah, demikian pula seorang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wa katali, demikian pula yang dibaca dalam kitab-kitabnya juga merupakan ibadah. Talibun minallahi fil ma'na fayakunu da'iyan 'abida. Semuanya merupakan permintaan ketika orang membaca Quran memiliki harapan pada Allah. Ketika dia berzikir, menyebut Allah, memiliki harapan pada Allah, maka semuanya mengandung permintaan-permintaan. Kenapa kita salat mengharapkan keriduan Allah? Kenapa kita puasa mengharapkan keriduan Allah? Mengapa kita beramal saleh mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Maka semua ibadah-ibadah kita tadi mengandung di dalamnya permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatabayyana Bihada qalu Syekhul Islam. Maka jelaslah apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Anna du'a al-ibadah mustalzimun li al mas'alah. Bahwa doa ibadah terkandung di dalamnya doa ul mas'alah. Terkandung dalamnya doa al mas'alah. Karena semua orang beribadah memiliki permintaan. Harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan keridhaannya, ingin mendapatkan kecintaannya, ingin mendapatkan pahala di sisinya, ingin mendapatkan keselamatan dunia, keselamatan akhirah, ingin mendapatkan perlindungan dari azab, ingin mendapatkan keselamatan dari api neraka, itu semua su'a. Itu semua permintaan. Kama anna doa al-mas'alah mutadamminun li du'a ibadah. Sebagaimana sebaliknya, doa masalah pun mengandung doa ibadah. Maka ketika dikatakan bahwa selain Allah la yastajibun mereka nggak akan menyambut, nggak akan mengabulkan. Berarti doanya doa masalah, doa masalah. Berarti minta, karena ada kalimat la yastajibun. Tetapi kenyataan yang disebut sebelumnya ibadah. Karena ibadah pun mengharapkan sesuatu. Tetapi benda-benda tadi, makhluk-makhluk tadi la yastajibun, tidak menyambut, tidak menjawab, tidak mengabulkan. Wa qad qala ta'ala an khalilihi dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang khalilnya kekasihnya. Wa a'tazilukum وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بنعاء ربي شقيا Allah ceritakan tentang Khalilnya alaihi salam wa huwa nabiyyu Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau wa a'tazilukum, aku tinggalkan kalian. Ini musyrikin. Aku tinggalkan kalian. Wa ma tad'una min dunillah dan apa yang kalian seru selain Allah. Wa ad'u rabbi dan aku hanya meminta kepada Rabbku. Aku hanya meminta kepada Rabbku. Aku hanya menyeru Rabbku. Asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Dan aku berharap bahwa aku dengan berdoa kepada Rabbku aku tidak sengsara. Aku tidak sengsara. Falamma tazalahum dan ketika ditinggalkan mereka wa ma ya'buduna min dunillah dan apa-apa yang mereka ibadahi selain Allah wahabna lahu ishaq kami berikan kepadanya ishaq ini lebih jelas disebutkan doanya doa ibadah. Karena kalimatnya wa atazilukum wa ma tad'un. Aku tinggalkan kalian dan apa yang kalian seru, apa yang kalian berdoa kepadanya. Wa ad'u rabbi dan aku hanya menyeru Rabbku. Ternyata di ayat berikutnya ketika ditinggalkan mereka wa ma ya'budun dan apa yang mereka ibadahi. Berarti makna yad'un ya'budun. Ini doa ibadah. Ini doa ibadah. Kami berikan kepadanya Ishaq wa Ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya dan masing-masingnya kami jadikan seorang nabi. Fasarat doa min anwa'il ibadah. Maka doa di situ salah satu dari bentuk-bentuk ibadah. Fa inna qawlahu wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'ai rabbi syaqiyya ka qawli Zakaria. Karena ucapannya aku berdoa kepada Rabbku seperti ucapan Zakaria. Rabbi inni wahana al-'azmu minni wa ishta'ala ar-ra'su shayba ولم أكن بدعاء رب شقيا Wahai Rabbku telah rapuh tulang-tulangku dan telah memutih rambutku tetapi aku terus ya, berdoa kepadamu dan aku mengharapkan dengan doaku kepadamu aku nggak akan sengsara Doa apa ini? Masalah atau ibadah? Ya. Aslinya masalah, permintaan. Ya. Karena beliau alaihi salam Nabi Zakaria berharap ingin memiliki keturunan, ingin memiliki seorang anak. Ya. Dan berdoa, berdoa, berdoa dengan tidak putus asa, meminta, meminta, meminta, sampai memutih rambutnya, sampai rapuh tulangnya, sampai tuanya. Terus berdoa. Walamakun akun ya rabbi syaqiyya dan aku tidak merasa sengsara dengan doaku kepadamu ya Rabb. Tadi Nabi Ibrahim juga sama menyatakan dengan kalimat wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya. Dan aku berharap dengan doaku kepadamu aku tidak sengsara. Aku merasa tidak sengsara dan aku berharap tidak sengsara. Aku akan terus berdoa mengharapkan, punya harapan. Tetapi disebutkan kalimat yad'un yang pertama, aku tinggalkan mereka dan apa yang mereka berdoa padanya, maknanya apa yang mereka ibadahi. Aku tinggalkan mereka dan sesembahan-sesembahan mereka. Dalam satu ayat ada doa masalah, ada doa ibadah. Fasara doa min anwa'il ibadah. وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله أدعوا, رب أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين آية تجي يضل telah disebutkan Berdoalah kepada Rabb kalian dengan lirih, dengan suara yang rendah. Sesungguhnya Allah nggak suka orang yang melampaui batas. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan jangan merusak di muka bumi setelah perbaikannya. Wad'uhu dan berdoalah kepadanya khaufan wa tama'a. Berdoalah dengan khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan rasa harap. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan rahmat Allah dekat kepada orang-orang muhsin. Wa hadha huwa du'a mas'alah al-mutadammin lil ibadah. Inilah doa masalah permintaan yang di dalamnya terkandung ibadah. Fa inna da'i yarghabu ilal mad'u. Karena sesungguhnya seorang da'i sangat mengharapkan kepada yang diserunya, kepada yang dia berdoa kepadanya, mengharapkan untuk dikabulkan permintaannya wa yaqda' dan tentunya merendah di hadapan yang diminta merendah di hadapan yang diminta wa ghaira dzalik dan lain-lainnya yang semua itu bentuk-bentuk ibadah doa-doa masalah yang terkandung di dalamnya doa ibadah ya wa dhabitu hada baik batasannya sekarang anna kulla amrin syara'ahu Allah li ibadah atau li wa amarahum bihi fafi'luhu lillahi ibadah. Definisinya semua yang Allah perintahkan dalam syariatnya untuk hamba-hambanya dan Allah perintahkan kepada mereka agar mereka kerjakan maka ketika dikerjakan maka itu adalah ibadah maka itu adalah ibadah Kalaupun disebut doa, ya doa ibadah. Ya. Kalaupun disebut doa, doa ibadah. Sarf min tilkal ibadah syai'an ghairah fahuwa musyrik. Fa'idha surrifa min tilkal ibadah. Kalau dipalingkan semua ibadah-ibadah tadi yang disyariatkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah untuk selain Allah, fahuwa musyrikun, maka dia musyrik musadimun lima Allah bihi rasul rasulahu <coughs> yang menentang apa yang dibawa oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari Allah min qawlihi qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini katakan Allah lah yang aku ibadahi mukhlishan lahu dini lahu dini dengan ikhlas untuknya lah agama <coughs> wa sayati li hadha mazid bayan insyaallah taala dan akan datang nanti mazid bayan tambahan keterangan tentang masalah ini insyaallah Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam risalah As-Sunniyah فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم miman intasaba bihi miman intasaba ila al-islam man maraqa minhu ma ibadatihi al-azimah falyu'lam anna al-muntasib ila Islami islam wa sunnah fi hadhihi al-azman qad yamruq aidan min al-islam li asbabin kata Syekhul Islam rahimahullah kalau saja di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari orang-orang yang menisbatkan dirinya ke dalam Islam ada yang keluar daripadanya yang yamruq minad din padahal bersama ibadah-ibadah yang besar maka yu'lam maka hendaklah diketahui bahwa orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam pada hari ini yang menisbatkan dirinya pada Islam dan Sunnah pada hari ini di zaman-zaman ini lebih-lebih lagi qad yamruq minal Islam qad yamruq minal Islam kadang keluar dari Islam asbab karena sebab-sebab apa ada di zaman Nabi orang yang sudah masuk Islam kemudian keluar lagi ada di antaranya yang diriwayatkan ketika Isra dan Mi'raj. Ya. Disebutkan dalam sirah Ibnu Hisham ya. bahwa ketika Rasulullah SAW menyampaikan Isra dan Mi'raj, ada yang sudah menyatakan keislaman keluar kembali. Ya. Karena tidak bisa terima. Ya. Semalam kebetulan maktis dan seterusnya dan seterusnya. Demikian pula para munafiqin yang mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah menyatakan keislaman. Ternyata para munafikin ini setelah itu mengeluarkan kata-kata kufur, ucapan-ucapan kufur atau sikap-sikap yang menunjukkan kalau mereka kufur. Sebagaimana istihza'nya mereka, olok-oloknya mereka kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan-jangan cari alasan. Kalian telah kafir ba'da imanikum setelah iman kalian. Tapi kalau ada orang yang sudah mengaku Islam kemudian keluar kembali di zaman itu apalagi di zaman sekarang barakallahu fikum apalagi fi hadhil azman apalagi di zaman-zaman ini sekarang qad yamruq li asbabin bisa saja keluar dari Islam karena sebab-sebab tertentu minha di antaranya al-ghuluwu fi ba'dil masyayikh. Berlebih-lebihan terhadap beberapa syekh-syekh, orang-orang saleh, ahli ibadah. Ya. Melampaui batas. Ya. Berlebih-lebihan sampai dikultuskan, sampai kemudian dituhankan. Ya. Berdoanya kepada fulan wa fulan, ya syekh fulan, ya habib fulan. Balil ghuluwu fi aliyin Ibn Abi Talib. Bahkan gulu kepada Ali bin Abi Talib. Sebagaimana yang terjadi di masa Ali masih hidup. Bukan hanya gulu menyatakan Ali lebih berhak menjadi khalifah daripada Abu Bakar wa Umar. Itu sudah bal. Tapi yang lebih dari itu. Menyatakan Ali yang seharusnya jadi nabi. Jibril berkhianat. Mengirimkan risalah bukan kepada Ali tapi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menyatakan bahwa Tuhan yang mengirimkan risalahnya kepada Nabi Muhammad SAW adalah bukan Tuhan kami. Tuhan kami seharusnya mengirimkan kepada Ali. Ini gulu. Kufur. Kafir murtad. Dia sudah keluar dari Islam. Walaupun sudah pernah menyatakan syahadat. Balil gulu fil masyayikh alaihi Fil masih alaihi salam atau al fil masih kepada Nabi Isa alaihi salam. Apa yang mereka katakan terhadap Isa? Dinyatakan sebagai anak Allah atau jelmaan Allah atau satu yang tiga tiga yang satu. Nabi Isa dan ibunya dan Allah Subhanahu wa taala kata mereka adalah tiga tapi hakikatnya satu. Yang tidak pernah dipahami sampai hari ini. Apa maksudnya? semuanya gulu dan mereka jadi kafir. Qad kafara alladziina qalu anna Allah thalithu thalatha. Sungguh telah kafir mereka menyatakan bahwa Allah adalah satu dari yang tiga. Satu dari tiga Tuhan. Fahadha barakallahu fikum sangat tegas dikatakan qad kafara. Laqad kafara alladziina qalu anna Allah thalithu thalatha. Walaupun pernah menyatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetapi ketika gulu kepada nabinya, gulu kepada rasulnya, maka mereka menjadi murtad kembali dari keislamannya. Atau gulu pada Ali bin Abi Thalib dan menyatakan alilah Tuhan kami, maka dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Fakullu man ghala fi nabiyyin aw rajulin salihin wa ja'ala fihi naw'an min al-ilahiyyati mithl an yaqula ya sayyidi fulan unsurni aw aghithni aw irzuqni wa ana fi hasbik wa nahwi hadhi al aqwal fa wa dalal yustatabu sahibuhu fa in wa illa setiap orang yang melampaui batas ulu mengkultuskan nabi misalnya atau seorang tertentu atau seorang soleh tertentu atau nabi tertentu wa ja'ala fi naw'an minal ilahiyah kemudian memberikan sifat ketuhanan padanya seperti dengan ucapan mereka kepada nabinya atau pada seseorang, "Ya sayyidi fulan, unsurni." Wahai sayyid fulan, tolonglah aku atau aghithni, Aghithni, hilangkanlah kesusahanku. Atau irzuqni, berikan rizki kepadaku. Atau menyatakan ana ala hasbik, aku fi hasbik, aku dalam ketentuanmu. Dan seterusnya. Min hadhil aqwal. Dari ucapan-ucapan seperti ini. Maka kullu hadha syirkun wa balal. Ini semua kesyirikan dan kesesatan. Termasuk juga yang sering diucapkan oleh sebagian kaum muslimin memanggil Rasul dan menyatakan dengan kalimat-kalimat yang seperti ini. Ya. Tolonglah aku, aghithni, ya Habib Allah, ya Nabi Allah, tolonglah aku. Ini doa. Ya. Doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala walaupun kepada seorang nabi itu adalah kufur wa dalal, kekufuran dan kesesatan. Yustatabu sahibuhu Diminta taubat pelakunya diberi waktu tiga hari wa intab kalau mau taubat. Wa illa duribat unuku Duribat unukuhu riddatan. Dipenggal lehernya sebagai seorang murtad keluar dari Islam. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala innama arsala rusula wa anzala al-kutuba liyu'bad wahdahu la syarikalah karena Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya mengutus rasul-rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya adalah agar dia diibadahi sendirinya, tidak sekutu baginya. Wala yud'a ma'ahu ilahun akhar dan agar tidak berdoa kepada Tuhan yang lain. Diutus nabi demi nabi, diturunkan kitab demi kitab untuk itu. Walladzina yad'una ma'allahi alihatan ukhra Adapun mereka-mereka yang menyeru berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada ilah-ilah yang lain, apakah meminta kepada Al-Masih Isa bin Maryam atau meminta kepada malaikat-malaikat atau meminta kepada berhala-berhala, lam yakunu ya'taqiduna annaha takhluqul khalaiq wa tunzilul matar atau mitun nabat وإنما كانوا ya'budunahum, aw ya'budun quburahum, aw ya'budun suwarahum yaquluna ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Mereka-mereka yang menyeru ilah lain seperti yang menyeru Al-Masih, menyeru malaikat-malaikat berdoa kepada benda-benda walaupun tidak meyakini bahwa benda-benda tadi menciptakan. Walaupun tidak meyakini bahwa benda-benda tersebut, orang-orang tersebut menurunkan hujan. Atau menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Wa innama kanu ya'budunahum wa ya'buduna quburahum. Hanya saja mereka beribadah kepadanya dan meminta kepadanya. Aw ya'buduna suwarahum atau meminta dan berdoa kepada gambar-gambarnya. Dan mereka semua berkata dengan alasan mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah pada mereka, kami hanya mendekatkan diri kami kepada Allah dengan mereka. Wa yaqulun haula'i syafa'una 'indallah. Kata mereka, benda-benda ini, orang-orang ini, nabi-nabi ini nanti akan menjadi pembela-pembela kita yaumul qiyamah. Fab'atha Allah Subhanahu wa taala rusulahu. Maka Allah mengutus rasul demi rasul untuk mengingatkan bahwa itu kufur, itu syirik. Allah turunkan rasul demi rasul, Allah utus rasul demi rasul tanha an yud'a ahadun min duni untuk melarang tidak boleh ada seorang pun yang diminta dengan doa selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh beribadah kepada siapapun. La doa ibadah wala doa ul masalah. Tidak boleh doa ibadah, tidak boleh pula doa masalah. Ada orang yang berkata bahwa saya tidak beribadah kepadanya. Enggak menyembahnya enggak Enggak sujud kepadanya, enggak sholat untuknya, enggak puasa untuknya, enggak. Tapi hanya minta saja, doa masalah saja. Tolong wahai Habib, tolong wahai Syekh, sampaikan pada Allah. Doa atau bukan doa. Doa. Ya, tapi kan itu doa masalah. Sama. Ayat-ayat tadi yang kita baca, doa masalah mengandung doa ibadah. Dan doa ibadah mengandung doa masalah. Ini doa masalah, tapi itu bentuk ibadah. Yang doa ibadah, apalagi termasuk di dalamnya doa ibadah, doa masalah. yang hormati. Maka dikatakan di akhirnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa Allah mengutus rasul-rasulnya untuk melarang mereka berdoa kepada selain Allah. Untuk melarang manusia agar jangan berdoa kepada selain Allah. La doa ibadah wala doa masalah. Jangan doa ibadah, jangan pula doa masalah. Dan jangan bilang cuma. Kita kan cuma minta disampaikan. Satu doa sudah cukup sebagai doa dan sudah cukup sebagai kesyirikan. Tapi mintanya bukan minta diselamatkan, bukan minta surga, minta bukan minta disampaikan. Itu lebih buruk lagi. Berarti engkau menganggap. Dengan kesirikan yang pertama diiringi dengan anggapan batil bahwa Allah tidak bisa langsung mendengar kamu, nggak bisa langsung menerima dari kamu, itu maknanya. Dan itu lebih mengerikan lagi. Padahal Allah dengan tegas menyatakan ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, aku akan kabulkan untukmu. Dan di ayat lain Allah SWT menyatakan dengan tegas tidak sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kalau mereka tanya tentang aku, kata Allah, maka aku dekat. Ujibu da'wat da'i. Aku akan kabulkan doanya orang yang berdoa. Berarti engkau menentang dua ayat ini bahkan lebih. Dan menganggap bahwa Allah tidak mungkin bisa mengabulkan kecuali melalui perantara. Fahada kufrun ala kufrin. Kufuran pertama, dia meminta pada selain Allah kekufuran kedua tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah enggak akan mengabulkan kalau enggak lewat perantara padahal dalam ayat-ayat tadi tegas sekali ud'uni kata Allah dan tegas sekali menyatakan ini qarib aku dekat mintalah kepada kepadaku akan aku kabulkan kata Allah maka dikatakan di akhir ucapan syekh Islam rahimahullah bahwa Allah mengutus Rasulnya menurunkan kitabnya semuanya dengan tujuan yang satu agar jangan ada yang berdoa kepada selain Allah. La doa mas'alatin wa la doa ibadah. La doa ibadah wa la doa mas'alah. Wa qala aydan, berkata juga beliau, "Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yatawakkalu 'alaihim wa yad'uuhum wa yas'aluhum kufran ijma'an." Syekhul Islam juga berkata, bahwa siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara-perantara. Ya tawakal alaihim wa yad'uhum. Bertawakal kepada perantara tadi. Dan juga berdoa kepada perantara-perantara tadi. Wa yas'aluhum meminta kepada perantara-perantara tadi. Maka itu adalah kekafiran secara ijma' Ijma' yang sepakat seluruh para ulama' mau madhab syafi'i ataupun hambali maliki ataupun hanafi semuanya berpendapat sama walhamdulillah rabbil alamin maka kalau mereka mereka mengaku bahwa kami madhabnya syafi'i bukan seperti kalian madhab hambali kita nggak mengikut madhab manapun kita mengikuti madhab sunnah dan alhamdulillah dalam masalah ini ijma' kata Syekhul Islam rahimahullah kufran ijma'an Siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara-perantara yang dia berdoa kepadanya tolong sampaikan, yang dia berdoa kepadanya memohon-mohon tolong bisikkan, tolong sampaikan, tolong ini istighatsah ini istighatha kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini istighatha kepada makhluk dan ini menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tegas yang menyatakan ud'uni astajib lakum, yang menyatakan ini qarib, aku dekat. Ujibu da'wat ad-da'i. Maka pantas kalau dikatakan kufrun atau kufran ijma'an atau kafara ijma'an. Maka dia telah kafir secara ijma'. Naqalahu anhu sahibul furu' dinukil ucapan ini oleh sahibul furu' wa sahibul insaf dan juga sahibul iqna' enam disebutkan sahibul insaf adalah Muhammad ibn Muflih Ali ibn Sulaiman al-Mardawi sedangkan sahibul iqna' adalah Musa al-Hajawi al-iqna' li talib al-intifa' itu judulnya wa ghairuhum wa dzakarahu fi mas'alatil wasa'id disebutkan pula dalam mas'alatul wasa'id yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan terkandung dalam majmu' fatwanya terkandung dalam majmu' fatwa beliau wa naqaltuhu minhu dan aku nukilkan dari beliau fi ala ibn al-jarjish aku ambil aku nukil dari kitab beliau yang membantah Ibnu Jarjis wa qala Ibnu qayyim rahimahullah wa min anwa'ihi ay min anwa'i syirik talabul hawaij minal mauta wal istighatha bihim wa tawajjuh ilaihim wa hadha aslu syirkil alam kata Muqayyim rahimahullah dan termasuk di dalamnya ini termasuk dalam kesyirikan-kesyirikan adalah meminta hajat-hajatnya kepada orang-orang mati beristighatsah kepadanya meratap kepadanya, tawajjuh ilaihim, menghadapkan wajahnya kepada mereka dengan memohon dengan berharap. Wahada aslu syirkil alam dan itu adalah dasar kesyirikan di seluruh alam. Dasar kesyirikan seluruh dunia sepanjang masa. Silakan sebutkan kesyirikan yang mana? Di zaman siapa? Niscaya bentuknya dasarnya sama. Dasarnya adalah meminta kepada orang soleh asalnya. Di zaman Nabi Nuh demikian keadaannya. Wad waswa wa yaghut wa ya'uq nasr. Orang-orang soleh yang ketika mati dalam waktu satu bulan mereka jadikan berhala-berhalanya, patung-patungnya dinamakan dengan nama-nama mereka ini Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr dan kemudian mereka menjadikan berhala-berhala ini perantara pada Allah dan mereka berkata ini patung kami tahu ini benda mati tapi yang kami maksud adalah orang-orang soleh tadi wahai orang soleh sampaikan kepada Allah di zaman musyrikin jahiliyah di zaman Rasulullah SAW juga sama ketika diingatkan mereka mereka jawabannya mana buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak menyembah mereka, hanya menjadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama. Menjadikan perantara. Dan sama pula bentuknya Lata adalah orang saleh yang dermawan yang banyak membagikan kue untuk orang-orang haji dengan gratis bahkan barokah sampai ketika mati kuburannya dikeramatkan oleh mereka dan batu kotak putihnya yang biasa dia bikin kue di atasnya diletakkan di atas kuburan tersebut. Kemudian diberi tembok, diberi kelambu dan seterusnya dan seterusnya dan mereka katakan sebagai alat. Dan mereka jadikan tempat etika tirakatan. Sama. takzim orang soleh juga. Dan hari ini juga sama mereka yang menyembah berhala-berhala dalam bentuk batu nisan, dalam bentuk kuburan-kuburan, dalam bentuk kayu, dalam bentuk sumur, dalam bentuk apapun semuanya dikaitkan dengan orang soleh. Ini kuburan orang soleh. Ini kayu adalah tongkatnya, sunan. Fulan. Ini adalah kursinya wali fulan. Ini adalah gongnya imam fulan. Ini adalah Semuanya dikaitkan dengan orang soleh. Maka ini adalah aslu syirkil alam. Ini adalah asal muasal kesyirikan di seluruh penjuru dunia dan sepanjang masa biasanya dasarnya itu mengagungkan orang saleh berlebihan ulu kala dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah Wahada aslu syirkil alam fa innal mayyit qad inqata amaluh dan ini dasar kesyirikan yang ada di alam ini. Karena orang mati sudah terputus amalannya. Sudah tidak berhubungan lagi dengan kita. Kita nggak bisa berhubungan dengan orang mati, orang mati nggak bisa berhubungan dengan kita. Sudah beda alamnya, alam dunia dan alam barzakh. Kenapa disebut alam barzakh? Karena antara kita dengan mereka ada barzakhun. Barzakh itu artinya penghalang, tirai, hijab yang tidak mungkin ditembus. Kita di alam kita, mereka di alam mereka. Ini namanya barzakh. nafsihi naf'an Sedangkan orang mati tadi yang sudah terputus hubungannya dengan kita seluruhnya tidak memiliki manfaat wala mudarat nggak bisa menentukan kebaikan-kebaikan, nggak bisa menentukan kejelekan-kejelekan. Sudah tidak bisa berbuat apapun. Sudah tidak bisa bertasarruf. Fadlan liman sabihi, bihi. Mereka tidak bisa menentukan kebaikan dan kejelekan untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Apalagi untuk orang lain. Kalau saja mereka diberi kesempatan untuk meminta, saya apa yang mereka minta? Hah? Apa kira-kira yang mereka minta? Sudah disebutkan dalam Al-Quran. Kalau mereka bisa meminta bisa berdoa, maka niscaya mereka akan ucapkan adalah apa yang Allah katakan. Farji'na na'mal salihan, inna muqinun. Kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Walaupun orang yang paling saleh merasa ketika matinya, ya Allah, aku masih kurang ini, masih kurang itu. Aku ingin kembali ke dunia, ingin memperbaiki. Kalau bisa. Tetapi tidak bisa. Apalagi ngurusi kalian, apalagi ngurusi mereka Semuanya barakallahu fikum menyatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Dan itu juga bukan hanya sebuah ucapan kosong. Riwayat hadis yang sahih dalam kitab-kitab sahih, dalam kitab sunan wal mazanid bahwa para anbiya wahum salihun. Para anbiya adalah orang-orang saleh. Mereka menyatakan ketika datang manusia berduyun-duyun kepada Nabi fulan, Nabi fulan. Bagaimana ini kami? Mereka semua menyatakan diriku, diriku, nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Apa kata Allah dalam Al-Quran? idin yugni. Masing-masing orang memiliki sya'nun yugni. Sya'nun yugni artinya urusan yang menyibukkan dia dari yang lain. Urusan dirinya menyibukkan dia dari semua orang lain. Jangankan dari orang-orang yang jauh nasabnya. Bahkan dari anaknya sendiri. Dari ibunya sendiri. Dari bapaknya sendiri. Dari saudaranya sendiri. Dia lari. Nggak ngurus. Nggak ngurus. Yaumanya firrul mar'u min akhih. Wa ummihi wa abi. Wa sahibatihi wa bani. Likulli mri'in yaumaidin. Sya'nun yugnihi. Ketika hari mereka lari dari saudaranya, dari ibunya dan bapaknya, dari anak-anaknya, dari istrinya. Hari itu masing-masing memiliki urusan sendiri-sendiri. Apa pakai kecuali? Kecuali wali sunan. Kecuali kanjeng. Siapa? Ya. Gak dikecualikan. Semuanya memiliki syaknun yugni. Maka jangan bodoh Jangan kita berkhayal ini nanti akan membela kita Al qiyamah. Ya Syir, ya Habib fulan, nanti bela aku ya Al qiyamah. Jangan lupa loh, saya namanya fulan bin fulan. Jangan lupa catat. <laughs> Jahilun dal. Bodoh, sesat. Kalau ibn azam lakum muslimin yang saya mati. Kembali kepada kitab kita. Kalau Ibnu Qayyim rahimahullah, la yamliku li nafsihi. Orang-orang mati tadi tidak memiliki untuk diri mereka sendiri manfaat dan madarat. Fadlan liman istaghatha bihi. Apalagi untuk mereka-mereka yang beristighatsah kepadanya. Untuk diri mereka sendiri mereka nggak bisa menentukan. Aw sahalu an yashfa'lahu ilallah atau meminta pembelaan kepadanya di sisi Allah. Wa hadza min jahlihi. Ini dari kebodohannya. Bisyafi' wal masyfu' indahu. Ini dari kebodohan mereka siapa yang akan memberi syafaat dan siapa yang memiliki syafaat dan siapa yang berhak untuk diberi syafaat. Mereka bodoh tidak mengerti siapa yang memiliki syafaat. Kedua, siapa yang akan memberi syafaat. Ketiga, siapa yang akan diberi syafaat. Asyafi' yang memberi, al-masyfu' yang diberi syafaat. Tidak ngerti. Padahal jawaban-jawabannya sangat jelas dalam Al-Quran. Dengan nasan sarihan. Dengan nas yang sangat jelas, gamblang, mudah dipahami. Lillahi syafa'atu jami'an. Qul, katakan, lillahi syafa'atu jami'an. Jawaban pertama. Milik Allah lah syafa'at seluruhnya. Enggak akan ada yang bisa memberikan syafaat tanpa izin pemilik. Iya kan? Ada milik Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau minta syafaat pada siapa? pada pemiliknya. Pemilik syafaat adalah Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan milik Allah seluruh syafaat. Ya. Kedua, siapa yang akan memberi syafaat? Ya. Yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau engkau meminta pada fulan fulan fulan, apakah kamu tahu dia akan diizinkan? Enggak tahu. Kalau enggak tahu, minta Ya Allah, aku meminta syafaat orang-orang yang kau izinkan mereka. Kan gampang toh. Ya, mentalnya kepada Allah SWT. Tapi Nabi kan sudah jelas pasti memberikan syafaat. Iya. Tetapi juga sama. Ada jawaban yang ketiga. Siapa yang akan mendapatkan syafaat? Siapa yang akan mendapatkan? Juga jawabannya sangat jelas dalam Al-Quran. Liman adinalah. Orang yang diberi izin oleh Allah. Dan diridhai wa kam min malakin fis samawati la tuni syafa'atuhum syai'a illa kecuali <laughs> kepada siapa? Kecuali untuk orang-orang yang diridhai. <laughs> Liman yasha'u wa yarda. Kecuali untuk orang yang dikehendaki dan diridhai. Wa kam min malakin. Betapa banyak malaikat-malaikat yang bisa diberi izin memberikan syafaat. Tetapi untuk siapa? nggak akan bermanfaat illa liman yasha kecuali kepada siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala wa yarda dan diridhai maka jadilah engkau orang yang diridhai dan dikehendaki oleh Allah bagaimana caranya supaya kita diridhai oleh Allah dan diizinkan untuk mendapatkan syafaat dan diberi oleh Allah taala kesempatan untuk mendapatkan pembelaan dari para syafi'in jawabannya adalah dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika bertanya kepada Nabi ya Rasulullah man as'adan nas bi syafa'atika yaumil qiyamah wahai Rasulullah siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat nanti dijawab man qala la ilaha illallah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya man qala la ilaha illallah dengan sidqan min qalbihi, dengan jujur dari hatinya. Dengan konsekuen. Berarti yang akan mendapatkan syafaat adalah mereka-mereka yang masih memiliki tauhid, yang belum dibatalkan dengan kesirikan-kesirikan. Yang belum dibatalkan dengan berdoa pada kuburan, yang belum dibatalkan dengan berdoa pada tempat keramat, yang belum dibatalkan dengan kesirikan-kesirikan. Berarti pembelaan apanya? Pembelaan terhadap maksiatannya kekurangannya, dosa-dosanya. Ahlul maksiat, orang-orang yang bermaksiat tetapi masih memiliki tauhid. Ini barakallahu fikum yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi mereka jahilun bihadihi kulli. Mereka bodoh terhadap perkara-perkara ini. Nggak kenal syafaat itu milik siapa. Nggak tahu siapa yang akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Dan nggak tahu pula siapa yang akan mendapatkan syafaat. Dan diridhoi untuk mendapatkan syafaat. Wasayati tatimmatu kalamihi fi babi syafaat Dan nanti akan ada ucapan Ibn Qayyim lebih lengkap lagi dalam babu syafaat insyaallah taala. Qala al-Hafiz Muhammad bin Abdul Hadi fi raddihi atau fi raddihi ala subki fi qawlihi innal mubalagha fi ta'zimihi ay rasul wajibah Hafid Muhammad Ibn Abdul Hadi menulis tulisan bantahan kepada Subki. Kenapa? Karena dia berkata bahwa mubalagha fi ta'zimi berlebihan dalam memuji nabi itu harus katanya. Wajibah, hukumnya wajib untuk memuji Nabi berlebihan. Dibantah oleh para ulama. Dan diantara bantahannya kata beliau, kata Al-Hafidh Muhammad bin Abdul Hadi, in urida biha al-mubalagha bihasbi ma yarahu kullu ahad ta'dhiman hatta al-hajj ila qabrihi wa sujud lahu wa tawafu bihi wa i'tiqad annahu ya'lam al-ghaib wa annahu yu'ti wa yamna' wa yamlik liman istaghath bihi min dunillah الضر والنفع وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك Lihat maknanya. Kata beliau, kata Al-Hafidh Muhammad bin Abdul Hadi, kalau yang dimaukan dengan ucapannya tadi, berlebihan dalam memuji Nabi, berlebihan dalam mengagungkan Nabi itu wajib hukumnya. Kalau yang dimaksudkan adalah berlebihan dalam mengagungkan Nabi sesuai dengan selera hawa nafsu mereka masing-masing yang mereka anggap itu sebagai pengagungan seperti haji ke kuburannya, tawaf di kuburannya, sujud ke kuburannya atau tawaf mengelilinginya atau meyakini bahwa beliau ya'lamul ghaib, mengetahui yang ghaib atau meyakini bahwa Nabi menentukan manfaat dan madarat atau dia bisa memberikan manfaat dan madarat pada peminta-pemintanya atau bisa menyelesaikan semua hajat-hajat manusia yang datang kepadanya atau bisa melepaskan semua kesusahan-kesusahan orang yang meratap kepadanya atau bisa memberikan syafaat kepada siapapun sekehendaknya dan bisa memasukkan ke surga siapapun sekehendaknya maka mubalaghah yang seperti itu mubalaghatun fi syirki berarti berlebihan dalam syirik. Berarti mengatakan wajib berlebihan syiriknya. Bahwa melakukan kesyirikan berlebihan itu wajib, itu maknanya. Qala fada'wa wujubul mubalaghah, maka anggapan berlebihan dalam mengagungkan Nabi itu wajib kalau seperti, ini, seperti ini maksudnya, maka itu adalah berlebihan dalam kesyirikan. Wansilahun min Yang berarti dia lepas dari agama. Insilah itu seperti kambing dikuliti. Insalaka. Pernah lihat kambing dikuliti? Itu bahasa Arabnya insalaka. Jilduhu min jismihi. Dikletek Kata beliau, kalau itu yang dimaksud, berarti dia mengleteki agamanya sampai lepas. Wa fil fatawa al-Bazaziyah dalam kutub al-Hanafiyah, qala ulama'una berkata ulama-ulama kami, man qala arwahul masyayikh hadiratun ta'lamu yakfur. Para ulama Hanafiyah Para ulama, tokoh-tokoh ulama dari madhab Hanafi atau dari Ahnaf. Mereka berkata bahwa siapa yang meyakini bahwa roh-rohnya para masyayikh, roh-rohnya orang-orang yang soleh hadir bersama kita dan mendengar, mengetahui apa yang ada pada kita, maka orang itu kafir. Ini madhab Ahnaf yang berbicara. Baik, Bagaimana mereka? Ketika mereka para ahnaf di Pakistan sana, di Bangladesh sana, mereka berlebih-lebihan dalam mengagukan orang saleh dan menyatakan ini harus, ini harus. Kita tanyakan dari mana? Bersama siapa kalian berjalan? Kalau kalian mengatakan kami ahnaf, kami hanafi, para ulama ahnaf menyatakan Siapa yang meyakini bahwa roh-rohnya orang mati tadi daripada masyayikh hadir, bisa mendengar, bisa mengetahui, maka dia kafir dalam masalah ini ada permasalahan yang terjadi para para ulama yaitu perselisihan tentang orang mati mendengar atau tidak mendengar adapun yang rajih yang sahih al asl hukum asal dari orang mati tidak mendengar karena Allah katakan wa ma anta bimusmi'in man kubur, Engkau nggak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Allah katakan begitu. Maka semua hadis-hadis yang terkandung di dalamnya bahwa orang mati mendengar, maka itu adalah perkara yang sifatnya sementara pada keadaan tertentu saja. Adapun selebihnya kembali pada hukum asal, al-mayyit orang mati tidak mendengar Seperti ketika Nabi mengajak bicara bangkai-bangkainya mayat-mayat musyrikin dalam perang Badr. Nabi menyatakan kami sudah mendapatkan janji Allah kepada kami. Apakah kalian sudah mendapati apa yang Allah ancamkan pada kalian? Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau berbicara pada orang-orang mati?" Maka Nabi menyatakan, "Fima ma'nahu" bahwa mereka sekarang ini lebih mendengar daripada kalian. Dan itu barakallahu fikum dalam riwayat lain disebutkan dijadikan oleh Allah saat itu mendengar supaya tersiksa. Supaya tersiksa. Dijadikan mendengar. Saat itu saja. Demikian pula hadis lain yang menyatakan ketika kalian mengantarkan jenazah, kalian pulang, maka mayat itu mendengarkan terompah-terompah kalian. Karena saat itu dibangunkan Ditanya, man rabbuka, man nabiyuk, dan seterusnya. Itu pun sementara ketika itu saja. Selebihnya kembali kepada ucapan Allah, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Engkau enggak akan bisa menjadikan orang di kubur mendengar. Enggak mungkin, enggak bisa. Dan ini adalah al-aslu fil mayyit. Ini adalah al aslu fil mayyit tidak berhubungan dengan kita, tidak mendengarkan kita, dan tidak mengetahui. Kalau mayit-mayit orang soleh bisa mendengar, bisa mengetahui, bahkan dari manapun, mayitnya dikuburnya di Jawa Timur sana, kamu meratapnya di sini menyatakan ya Habib Fulan, ya Wali Fulan, kemudian dia bisa mendengar, berarti kamu menganggap dia seperti Tuhan. Sami'un alim, maha mengetahui, maha mendengar, dimanapun anda berada. Ini barakallahu fikum jelas-jelas menuhankannya jelas-jelas menganggap dia seperti ilah. Ya. Hidupnya saja nggak dengar dari Surabaya ke sini, apalagi mati. Ya. Barakallahu Dan nggak ada alat untuk berhubungan dengannya. Ya. tapi kan ke Surabaya bisa telepon. Ya. Ke kuburan dengan apa? Walaupun ada yang mengaku-ngaku, aku adalah kakek buyutmu. Pendengar suara. Dan itu kalaupun terjadi, itu syaitan yang bermain-main. Syaitan. Bukan benar-benar jid buyutmu. Tapi dia tahu suaranya mirip. Kalau dia tahu persis dan suaranya mirip dan dan dan dan dan berarti dia korinnya. Yang selalu bersamanya. Hati-hati. Jangan mau ditipu oleh syaitan dari kalangan jin yang mengaku fulan bin fulan, aku wali fulan, aku bapakmu, aku kakek buyutmu, aku kada, aku kada, fahaulai kadzabun. Mereka para pendusta. Para pendusta. Lu tapi kan jin itu ada yang jujur, ada yang dusta. Khonifidina Al-majhul nggak diterima riwayatnya. Al-majhul nggak diterima riwayatnya. Jin yang mana yang tadi berbicara? Hah? Yang namanya siapa, anaknya siapa, belajarnya di mana, gurunya siapa, muridnya siapa? Majhul. Pakai. Apa ini pelajaran para ulama ahlul hadis? Al-majhul nggak diterima. Tapi ada yang jujur, ya mungkin ada yang jujur, tapi ini nggak jelas. Yang mana ini? Siapa dia? Kamu jinnya, namanya siapa kamu? Kamu belajar dari mana? Ciri-cirinya apa? besok datang lagi? Apa yang kemarin? Belum tentu. Mau kita nggak lihat wujudnya? Nggak lihat dia mukanya kayak apa? Yang si Ahmad yang kayak gini, yang Abdullah yang kayak gitu. Tidak ada, tidak kelihatan. Maka barakallahu fikum ini adalah sesuatu yang terputus, tidak bisa kita berhubungan dengan mereka atau menerima riwayat dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.